قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة مجلس تعليم رحمكم الله الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah SWT masih berkenan memberikan kita nikmatnya sehingga karenanya kita dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib berjamaah dan salat isya berjamaah dan insya Allah sambil menunggu datangnya waktu isya sebagaimana kebiasaan kita akan mengisi dengan majelis ta'lim yang dalam hal ini insya Allah kita masih akan melanjutkan pengajian kita yaitu kita sama-sama mengkaji tentang satu permasalahan yang permasalahan ini jarang dikaji, jarang dibicarakan oleh banyak manusia yaitu fitnah malapetaka yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat permasalahan ini langka dibicarakan orang. Padahal permasalahan ini permasalahan yang penting. Ya. Yang banyak dibicarakan orang itu peristiwa ketika terjadi hari kiamat dan sesudah terjadinya hari kiamat itu banyak dibicarakan orang. Padahal sebelum kiamat terjadi, sebagaimana pembahasan yang awal, itu ada tanda-tanda ya yang dengan sangat jelas dalam banyak hadis ya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan kita bicarakan. Maksud daripada kita membicarakan atau mengkaji ini supaya kita ini tidak larut terkena fitnah yang dahsyat di akhir zaman. Atau kita ini tidak menjadi bahagian daripada fitnah itu sendiri. Fitnah itu maknanya salah satu makna fitnah kerusakan. Ya. Ini tujuan kita membicarakan masalah ini. Ini kita memasuki pertemuan yang ke berapa? Tiga ke empat? Tiga ya? Tiga. Yang kedua Februari sampai di mana? Hah? <laughs> Kemana tujuh? yang kedua kategori apa ya? Terakhir tentang bahwa hari kiamat itu dekat ya, kalau tidak salah ya. Kiamat itu dekat, tetapi tidak disebutkan Allah Subhanahu taala tidak memberitahu nabi bahkan malaikat sekalipun. Hanya saja kiamat itu dekat, kita sudah sampaikan dalil hadisnya maupun dalil nas Qur'annya. perlu kita ulang lagi. Ya, yang jelas tentang kapan sebenarnya kiamat itu terjadi tak satu pun manusia tahu. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Tsumma qara'a kata Rasulullah SAW ada lima perkara yang tidak satu pun manusia tahu kecuali Allah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Luqman ayat ke-34 kalau tidak salah walillahi eh, apa eh, walillahi ilmu sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ya'lamu wa ma ta'lamu tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma ta'lamu wa ma wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Lima perkara ini dalam surat Luqman Allah SWT Innallaha alimun khabir Allah Taala berfirman dalam surat Luqman ini lima hal kata Rasulullah ini. Tidak satu pun manusia diberitahu. Kemudian Rasulullah membacakan surat Luqman tadi itu. Yaitu tentang hari kiamat kapan terjadi. tidak satu pun manusia tahu. Kemudian tentang hujan, kapan sebenarnya hujan akan turun? Paling tinggi ramalan cuaca, mengira-ngira. Namanya ramal itu bisa benar, bisa salah, bahkan banyak salahnya kadang-kadang. Ya. Kemudian tentang apa? Yang ketiga, bayi di dalam kandungan seorang ibu. Tidak satu pun manusia tahu. Walaupun hari ini ada alat yang dapat apa melihat apa nama alat itu USG ke apa gitu ya. Ya, USG ultra ultrasonografi kata mereka gitu. Nah itu pun kadang-kadang meleset. Hah? Nah, bahkan banyakkan melesetnya. Artinya alat secanggih itu ada benarnya, tapi tidak mutlak selalu benar. Ini menunjukkan benarnya sabda uh, firman Allah SWT. Kebenaran yang pasti itu hanya Allah yang tahu tentang bayi yang dikandung oleh seorang ibu. Wa ya'lamu ma fil arham. Ya. Kemudian tak satu pun manusia tahu wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan. Enggak satu manusia pun tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, wa mata tadri bi ayyi ardin tamu. Kemudian tidak satu pun manusia mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya, lima ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sedikit saya mereview. Kalau ada orang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengaku mengetahui dengan kepandaiannya dia mengaku mengetahui kepastian datangnya hari kiamat, maka itulah sedusta-dustanya manusia. Dengan berbagai dalil yang ada, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu. Dialah kedusta dustanya manusia. Kenapa? Kekasih Allah Rasulullah SAW tidak diberitahu. Malaikat tidak diberitahu. Eh muncul manusia akhir zaman mengaku tahu kapan kiamat itu terjadi. Dan sudah terbukti bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Kiamat 2012. Banyak orang nggak bisa tidur. <laughs> Menjelang pergantian tahun 2011-2012 banyak orang gelisah. Jangan-jangan benar kiamat 2012. Ya orang yang tidak bisa tidur tentunya orang yang <laughs> ya yang bodoh, yang tidak paham, ya. ya, yang lebih percaya kepada bualan-bualan orang-orang kafir. <clears throat> nah, tidak usah kita ulang lagi sudah cukup pembahasan kemarin itu hanya mengingatkan kembali. Kita lanjutkan bahwa tentang kiamat dan tanda-tandanya ini manusia terbagi tiga Ya, sikap manusia itu terbagi tiga. Yang pertama, manusia yang benar-benar dia meyakini. Nah, dia yakin seyakin-yakinnya ya dengan dalil-dalil nas-nas yang ada ya tentang kiamat dan tanda-tandanya dan dia betul-betul yakin dengan keyakinan yang sebenar-benarnya ya tentang nubuah Rasulullah tanda-tanda tanda-tanda hari kiamat dia yakin sebenar-benarnya. Ini kelompok pertama ya tentang tanda-tanda hari kiamat yaitu alamatus sughra wa alamatul kubra. Tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil dia yakin. Ya. Nah orang yang yakin kelompok pertama ini pun terbagi tiga. Yang pertama, kelompok yang yakin yang pertama ini yaitu kelompok yang dia yakin tentang nas-nas itu tetapi sebatas dia hanya menerjemahkan dan meriwayatkan saja. Dia yakin itu. Tapi sebatas dia menerjemahkan dan meriwayatkan saja. Dia tidak bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan dunianya. Ya. Dia tidak bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan dunianya. Dia hanya sebatas membicarakan saja. Seolah-olah dia sedang bercerita. Hampa begitu dia hanya meriwayatkan dan menceritakan, tidak bisa mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Padahal hadis-hadis tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat, fitnah-fitnah itu merupakan satu pesan yang sangat dalam dari Rasulullah SAW. Ya, yang bagi orang yang mengetahui dengan sebenar dengan pemahaman yang benar, pesan-pesan itu paling tidak akan menjadi pegangan hidupnya dalam menghidupi kehidupan di akhir zaman di mana terjadi banyak fitnah, banyak kerusakan. Ya, sehingga saking dahsyatnya keadaan di akhir zaman itu Nabi gambarkan pagi orang beriman, sore sudah kufur. Fadiru bil a'mali salihan satakunu fitanun ka fita'il laili yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan. Segeralah kamu untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Sebelum datangnya fitnah yang gelap. Seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Kerusakan itu gelap. Orang nggak tahu mana hak, mana batil. Ya, tak jarang yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Ya, jadi manusia terkena fitnah. Nah orang yang paham dengan pemahaman yang benar, prediksi-prediksi Rasulullah ini dijadikan pegangan. Ya, agar dia tidak terkena fitnah. Ya, jadi kelompok yang beriman yang pertama ini dia hanya sebatas membicarakan saja. Tidak bisa mengaktualisasikan apalagi menangkap pesan. Apalagi menangkap pesan dari Rasulullah SAW. Untuk kemudian dia untuk kemudian dia mengambil sikap untuk kemudian dia mengambil sikap berhati-hati dalam menghadapi fitnah. Jadi kelompok pertama kelompok yang sebatas hanya berbicara membicarakan. Ini dari yang beriman. Ya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok yang menerima nas-nas ya dalil-dalil tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, tetapi mereka ini berlebihan Iya. berlebihan dalam menerima masalah-masalah ya tentang eh, peristiwa-peristiwa akan terjadi di kiamat, dia berlebih-lebihan. Bahkan terlalu bersemangat. Sampai-sampai dia menghilangkan sikap kritis, sikap selektif dalam menerima nas-nas. Ya, Nas-nas dalil hadis maupun ayat yang berbicara tentang ini. Ya, bahkan tidak jarang mereka menggunakan hadis-hadis lemah dan palsu Saking bersemangatnya. Kadang-kadang untuk apa? Untuk mendukung pemahaman kelompoknya. Saya kasih contoh. Di antara nubuah Rasulullah tentang akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Di antaranya akan turun nanti Imam Mahdi. Contohnya. Ada satu kelompok yang bersemangat dalam masalah ini. Iya. Mereka menggunakan hadis-hadis versinya mereka sendiri. Sehingga mereka mengklaim bahwa kelompok Imam Mahdi yang akan muncul itu dari kelompok mereka. Siapa mereka ini? Syiah. Orang Syiah dengan dalil-dalil yang ada pada mereka, ya. Hadis versi Syiah itu mengatakan Imam Mahdi yang akan muncul itu ya Itulah mereka dari kelompok Syiah ini. Yang nanti kata mereka Imam Mahdi dari kelompok Syiah ini akan mengurangi ahli sunnah. Ya, jadi mereka juga percaya terhadap peristiwa ini tapi berlebih-lebihan. Bahkan mereka tidak jarang menggunakan hadis-hadis yang tidak jelas ya untuk membenarkan pendapat kelompoknya. Salah satu contohnya Syiah dalam masalah Imam Mahdi. Kemudian muncul lagi sosok lain itu sudah bicarakan kemarin. Yang aneh-aneh. Ya, muncul seorang manusia yang mengaku sebagai Jibril, sebagai nabi bahkan, sebagai maka malaikat bahkan dia mengaku. Ya? Siapa namanya? Ya. Ya Edan. Ya, Lia Aminuddin. Dia mengaku sebagai titisan Jibril, bahkan mengaku sebagai nabi lagi. Kemudian muncul kelompok lain lagi. Ya, memakai dalil hadis-hadis ini, hadis-hadis peristiwa akhir zaman akan muncul nabi segala macam. Salah satunya kelompok yang ya menggunakan dalil-dalil ini yaitu kelompok Ahmadiyah yang mengatakan khataman nabiin itu yaitu Mirza Ghulam Ahmad bahwa nabi yang akan muncul di akhir zaman itu dan merupakan khataman nabiin penghutuk. Eh, apa penutup segala nabi itu yaitu Mirza Gulam Ahmad. Ya, ada lagi kelompok yang lain lagi mirip dengan Judan Ahmadiyah. Ya, adanya di Malaysia. Ini juga mengklaim bahwa pemimpin mereka itu adalah Imam Mahdi. Ya, pemimpin mereka ini adalah Imam Mahdi. Siapa itu? Kelompok apa? Darul Arkom. Ya, dia mengklaim pemimpinnya itu saya lupa namanya. Ya, itulah Imam Mahdi yang dijanjikan. Dan ajaran itu sudah dilarang di Malaysia. Nah, mereka-mereka ini menerima ya berita-berita nubuah Rasulullah tentang prediksi akhir zaman, mereka menerima, tetapi berlebih-lebihan, bahkan tidak selektif. Bahkan terkesan mereka itu akal-akalan mengambil hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya untuk membenarkan ya prinsip-prinsip yang mereka yakini dalam kelompoknya. Yaitulah mereka-mereka itu. Ini kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang beriman yang pertama tadi yang yakin tapi sebatas berbicara saja. Sebatas membicarakan saja tidak bisa menangkap pesan dari Rasulullah SAW. Yang kedua bersemangat berlebih-lebihan, tidak selektif bahkan terkesan tidak selektif menerima hadis dari situ, bahkan mencari pembenaran untuk membenarkan kelompoknya tentang masalah ini. Yang ketiga yaitu kelompok yang mereka ini menerima ya masalah-masalah nubuah Rasulullah tentang peristiwa akhir zaman ya dengan kehati-hatian mereka selektif ya melihat ya tidak terlalu gegabah ya berhati-hati mencari ya, yang sahih ya menolak yang palsu menolak yang tidak jelas dalam masalah-masalah pemberitaan tentang hal-hal yang berkenaan dengan akhir zaman ya jadi mereka selektif berhati-hati ya berusaha berhati-hati kemudian menerima itu kemudian mereka menyiapkan bekal ya sebagaimana hadis Rasulullah tadi mereka bisa menangkap pesan daripada hadis-hadis itu kemudian mereka menyiapkan bekal yaitu apa mereka menyiapkan bekal untuk memperbanyak amal soleh karena pesan Rasulullah badiru bil a'mali salihah ya segeralah engkau mengerjakan amal-amal yang soleh sebelum datang yang tadi. Nah kelompok yang ketiga inilah mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu. Kelompok yang menerima nasihat Rasulullah ya tapi dengan kehati-hatian tidak berlebihan dan merujuk kepada para ulama-ulama yang yang terpercaya, ya ulama-ulama yang sudah terkenal, yang muktabar. Nah, kemudian kita menyiapkan bekal ya menyambut datangnya hari akhir yang penuh fitnah. Ini kelompok yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang beriman yang uh, dari yang pertama ini tapi termasuk kelompok yang ketiga tadi itu. Bukan kedua, bukan pertama, bukan yang berlebih-lebihan, bukan juga yang hanya sekedar membicarakan. Tapi yang mau mengambil tahu, mengambil ilmu, kemudian menyiapkan amal. Ya, agar kita ter, tidak terkena fitnah dan bukan menjadi bahagian daripada fitnah. Kemudian yang kedua, kelompok yang acuh tak acuh. Ya. Kelompok yang tidak terlalu mengambil peduli dalam masalah ini. Dia tahu nas-nas itu, tapi bagi mereka membicarakan tentang peristiwa yang akan terjadi menjelang hari kiamat, ya. Itu kata mereka buang-buang waktu. Dan tidak sesuai dengan zaman kekinian. Nah ini, ini kelompok yang kedua. Tahu ada riwayat-riwayat hadis tentang peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Mereka tahu, tapi mereka tidak ambil peduli. Cuek, apatis. Bahkan mereka menganggap kalau kita perhatikan masalah itu, kita bicarakan, kita akan mundur. Membicarakan itu menghambat kemajuan. Nah, ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua ini terbagi dua lagi. Yang pertama terdiri dari para apa? Intelek. Intelektual. Ilmuwan. Ya. Biasanya kalau disebut intelektual itu gelarnya panjang. Mereka yang intelektual. SH, MH, MPD, BSc dan sebagainya gitu. Biasanya mereka terdiri dari para peneliti, ahli-ahli gitu. Mereka tahu tentang hadis ini, tapi ketika ada orang berbicara tentang masalah-masalah begini, kata mereka, ah, itu tidak perlu dibicarakan. Alam ini sudah otomatis ada kodratnya, ada Allah yang mengatur. Itu bukan bukan porsi kita membicarakan, tak perlu. Membicarakan itu akan menghambat kemajuan. Nah, biasanya ini orang-orang intelektual, intelektual itu. Cendikiawan-cendikiawan muslim yang gelar-gelarnya panjang. Para peneliti. Dan mereka mau menerima kalau cocok dengan akalnya. Kalau masuk akal diterima, kalau enggak di, ditolak. Ya. Salah satunya dicontohkan, ya. Ada orang tokoh yang semacam itu. Ya, bahkan mempunyai posisi yang penting di Al Azhar University. Universitas Islam tertua di dunia itu Al Azhar. Ada seorang tokoh namanya Muhammad Fahim bin Abi Ubay. Tokoh di sana. Satu. Kedua Muhammad Abdul. Ya, yang ketiga seorang pemimpin Sudan dan dia juga ulama namanya Syekh Hasan Abdurabi. Ya. Tiga orang ini punya pemahaman yang hampir sama. Contohnya apa? Dalam masalah prediksi Rasulullah tentang akan datangnya Dajjal Dajjal kata mereka itu itu bukan manusia. Dajjal itu hanya simbol. Dia bukan manusia. Ya, dia hanya simbol-simbol saja. Dajjal itu. Ya. Demikian juga tentang turunnya Nabi Isa. Mereka tidak meyakini turunnya kembali Nabi Isa. Ya. Orang penting di Al-Azhar Bahkan siapa tidak kenal Muhammad Abdul? Nah, tentang pendapat mereka yang menyeleneh ini sudah dibantah oleh Syekh Albani rahimahullah. Seorang hadis ahli hadis abad ini ya di abad-abad kita ini yang beberapa tahun yang meninggal, dia ketika mendengar ya eh, kritikan kritik jadi begini, salah satu di antara mereka ini Muhammad Fahim ini mengkritik salah satu bukunya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah ah, ah, fitan wa ahwal min akhir fi akhir zaman. Nah, buku ini yang yang kita jadikan rujukan pembahasan kita salah satunya buku ini. Ya. yang Imam Kasir. Itu dikritik oleh Muhammad Fahim bin Abi Ubaid Akhirnya dibantah oleh Al Bani bahwa Al Bani mengatakan mereka itu mengikuti pemahaman para guru-guru mereka. Siapa guru-guru mereka? Orang yang berpaham Muqtazilah. Ya, salah satu ciri paham Mu'tazilah itu akal ini menjadi panglima. Ya. Kebenaran macam apapun kalau tidak sesuai dengan akal akan di, ditolak. Padahal tidak semua yang sesuai dengan akal itu harus kita tolak. Ya, karena agama ini bukan mengikuti akal. Ya, akal ini akal ini harus tunduk di bawah wahyu. Akal ini disebut ra'yu. Ra'yu harus tunduk di bawah wahyu. Kalau semua ukurannya akal, fatal. Ya, bahkan ada salah satu ungkapan Sayyidina Ali Rasulullah, uh, eh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuf aula bil-amsi min a'la." Kalau saja agama ini mengikuti akal, tentu dalam masalah menyapu hub uh, hub ini sepatu boot. Sepatu boot yang biasa dipakai oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat kalau pergi safar jauh, mereka pakai sepatu boot yang menutup sampai di atas mata kaki. Nah kalau mereka beruduk, sepatu boot itu tidak dilepas. Ya, jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau agama ini bersandar kepada akal, tentunya dalam kasus menyapu ya, sup sepatu ini ya, yang harus lebih disapu ini bagian bawahnya, bukan atasnya. Rasulullah memberikan petunjuk tentang menyapu suh itu bagian atas, bagian atas sepatu ini, sapu begini. Sekali udah selesai. Jadi kata Sayyidina Ali, "Lau kana dinu birra'yi," andai kata agama itu mengikuti akal, ya, pastilah ketika dalam menyapu sepatu bot ini, bagian atasnya lebih utama untuk disapu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu itu, ya, menyapu, ya, yang yang yang sahu doh yang sahu zahiri ala hufaihi menyapu bagian luarnya dari kedua sepatunya ya. Sungguh saya melihat Rasulullah SAW itu menyapu kedua sepatunya itu bagian luarnya. Jadi paham? Jadi kalau agama itu pakai akal, mestinya dalam kasus menyapu sepatu khuf ini, bagian bawahnya mestinya. Karena yang menginjak tanah yang kotor bagian bawah. Tapi kata Sayyidina Ali, sungguh saya melihat Rasulullah SAW itu menyapu kedua sepatunya itu bagian luarnya. Nah, jadi terbantah. Orang yang mengukur kebenaran hanya semata-mata pakai akal. Masuk akal diterima, tidak cocok akal ditolak. Ini nggak benar. Salah satu ciri Mu'tazilah seperti itu. Ya, kemudian Syedina Umar r.a. pernah ketika dia berhadapan dengan Hajar Hajar Aswad, dia melihat kepada Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad batu Kata Syedina Umar, "Ya, ini alamu annaka hajar. Saya tahu kamu itu cuma batu." Ya, ini alamu annaka hajar. Saya tahu bahwa engkau cuma sebuah batu. La tadurru wa la tanfa'. Engkau tidak bisa memberikan mudarat, tidak tidak juga bisa memberikan manfaat. Ya, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf ma qabbaltuk. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah menciummu, engkau tidak bakal saya cium. Ya karena akal menolak gitu. Masa batu dicium? Kalau pakai akal. Tapi kata Sayyidina Umar, kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium batu itu, saya tidak akan cium dia. Nah, itu menunjukkan bahwa din ini sandarannya bukan akal, tapi tuntunan. Ya. Nah, kelompok yang tadi itu, kelompok yang meragu, kelompok yang tidak ambil peduli ini, kelompok yang pertama ini, kelompok yang seperti mereka ini intelektual. Tahu tentang berita-berita itu tapi cuek, tidak ambil peduli dia, kurang perhatian dia. Ya, bahkan terkesan meragukan. Buktinya beberapa orang mengkritisi tentang masalah turunnya Nabi Isa, tentang masalah Dajjal. Kemudian kelompok masih kelompok yang kedua ini, kelompok yang tidak ambil peduli ini, model yang kedua yaitu kalangan orang-orang awam, ya kalangan orang-orang awam yang mereka itu cuma tahu rukun iman rukun Islam tahu rukun iman tahu rukun Islam tentang masalah Imam Mahdi masalah Dajjal Ya'jud wa Ma'jud mereka hanya dengar-dengar dari orang saja ya, pengetahuannya cuma sebatas rukun iman rukun Islam selesai ini kelompok yang kedua. Hari ini, maaf-maaf, yang terbanyak kelompok yang kedua ini. Islam, ya, jauh daripada agama, ya, kakinya nggak pernah maaf-maaf, nggak pernah ke masjid, telinganya nggak pernah dengar majelis taklim, pengajian. Dia paling tinggi cuma tahu rukun iman, rukun Islam. Ya. Bahkan ada juga orang ditanya rukun iman nggak tahu. Tanya rukun iman nggak tahu, rukun Islam nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Kelompok yang seperti ini paling banyak hari ini. Apalagi mereka untuk mengetahui ya prediksi Rasulullah tentang Imam Mahdi, tentang nanti Ar-Rayatus Sud itu apa, ya, tentang kejayaan Islam akhir zaman itu bagaimana proses. Terlalu jauh mereka untuk tahu itu. Ya maka kita bersyukur atas rahmat Allah hidayah Allah kita ini didorong ya untuk sama-sama ingin mengetahui hal-hal itu. Ya, itu kelompok yang kedua yang tidak mau terlalu ambil tahu tentang masalah itu, bahkan masalah ini dianggap menghambat. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang tidak beriman. Ya, kelompok yang tidak beriman dengan masalah-masalah seperti ini. Ya, mereka sama sekali nggak percaya adanya hari kiamat. Ya, apalagi tanda-tanda kiamat ah, itu sama sekali nggak ada di otak mereka. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok yang tidak beriman akan adanya hari kiamat. Nah, kelompok yang ketiga ini ya jelas yang mendominasi orang-orang kafir. Ya, biasanya orang-orang kafir yang tidak yang tidak menganut agama samawi. Tahu? Apa maksudnya? Ya. Kelompok paganisme. Ya. Kalau Nasrani, kalau Yahudi, dia masih percaya ini. Walaupun versinya sudah di dirubah-rubah. Nah, kelompok penyembah berhala, penyembah matahari, orang-orang Jepang apa nggak percaya tentang ini. Ya, kelompok ateis. Ya, yang menafikan keberadaan ya Rob, ya apalagi dia berbicara tentang hidup setelah mati sama sekali ya dia akan tolak ya ini kelompok yang ketiga biasanya mereka ini terdiri dari orang-orang pintar ya orang-orang barat ya tetapi subhanallah eh, jemaah sekalian hari ini ada satu kenyataan yang mengagetkan banyak orang pintar karena pinternya ya hatinya kosong pintar dia tapi hatinya kosong maka dia mulai mencari ya mengembara mencari kebenaran ya mengembara mencari kebenaran banyak kasus seperti ini ya salah satunya yang pernah kita sampaikan seorang penyanyi terkenal bergelimpang harta dikenal ya Ya, dulu namanya Cat Steven. Ya, nama grup musiknya The Classics. Ya, ya, apa sedikit-sedikit. Ya. The Classics. Nama dia aslinya Cat Steven. Uang banyak. Wanita. Di mana-mana dia bisa dapat. Ya. Tetapi dia orang pinter, Kaya lagi. Tetapi jiwanya kosong. Dia cari kebenaran. Hanya pada satu saat dia diberi hadiah oleh seorang Arab dari Aljazair sebuah kitab tentang Islam. Dia baca kitab itu. Makin dia baca, makin penasaran, makin haus. Itulah yang mengantarkan dia kepada Islam. Dia buang semua kebiasaan lamanya. Minum, wanita, alkohol, dia buang jauh-jauh. Ya, kemudian dia simpulkan, saya harus masuk Islam. Mereka sudah bosan dengan dunia, bosan dengan polus, bosan dengan alkohol. Hidupnya gersang. Dia cari mana kebenaran yang sebenarnya. Dia cari. Nah, persoalan kita hari ini, orang Islam di depan mereka kitab, di depan mereka hujah yang begitu jelas, Gak mau tahu tentang kitabnya sendiri. Apa yang hari ini telah dibuang oleh orang kafir, diambil oleh umat kita. Orang kafir sudah buang alkohol, kafir sudah buang zinanya, orang kafir sudah mulai masuk masjid. Umat kita mulai nenggak alkohol, umat kita mulai zina, umat kita jauh dari masjid. Itulah keadaan hari ini. Ya, sudah mulai terbalik. Nauzubillah min Ya. Ya mungkin kita batasi dulu karena sudah masuk waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang ke depan kita insya Allah akan memasuki alamatus sugro wa alamatul kubro ya daripada tanda-tanda besar tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita pekan depan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 对呀，好呀。